Mana yang lebih rajih? Dilarang keras minum sambil berdiri kecuali dalam keadaan terpaksa atau boleh minum sambil berdiri dalam semua keadaan. Yang roji insyaallah ta'ala boleh minum sambil berdiri dalam semua keadaan namun hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh ini yang paling Eh, yang paling pertengahan ya dari pendapat para ulama ya. Sebab ada riwayat-riwayat yang sahih di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya pernah minum sambil berdiri ya pernah minum sambil berdiri. Taib ya sebagaimana dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-zam sambil berdiri ya. Namun ada anjuran-anjuran ya ada anjuran-anjuran yang uh, ada dalam hadis-hadis ya untuk minum sambil duduk ya sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa itu hukumnya makruh ya tidak sampai diharamkan ya dan ini pada semua keadaan tidak mengapa insyaallah taala minum sambil berdiri ya namun yang terbaik adalah dengan duduk karena adanya hadis-hadis yang uh, menganjurkan hal tersebut Taib. Wallahu alam.